Anda diulang tadi. Anda Ayub Jarun muslim karibun jarun muslimun karibun jarun muslim jarun kafir tetangga yang muslim yang kerabat ini yang pertama yang kedua tetangga yang muslim yang ketiga tetangga yang kafir Apa yang kamu ketahui tentang kisah Eh Muhammad Sal bin Abdullah Tasturi Eh mana kisahnya Eh sana Saya sebutkan kisahnya bagaimana Kisah Sal bin Abdullah atas tasturi Eh Imam Yahudi, Yahudi atau majusi, eh majusi udah itu aja kisahnya begitu dia ambil tetangga majusi udah selesai Tidak membuang kotorannya, gimana? Jatuh ke tempat. Hmm. Gimana? Dia menampung kotoran tersebut dan membuangnya di malam hari apa tujuannya? Membuahnya di malam lain dari siang hari. Supaya tidak diketahui orang lain. Hmm. Bagaimana? Sudah selesai ceritanya? Nah, diteruskan ceritanya gimana? kalau ajalnya tidak tiba, ya panggil. Hmm. Kenapa dipanggil begitu? Kenapa dipanggil? Yang meninggal. Apa alasannya? Tetangga. Alasannya apa alasannya? Eh, ya, kebar. Khawatir nanti jangan-jangan ketika dia meninggal memiliki tetangga yang lain yang tidak kuat menahan. Nah, dari sebab ada tersebut. Nah ini kisah Sa'ad bin Abdullah Tasturi menjadikan majusi masuk Islam karena perbuatan baiknya tentang ikramud dhaif <clears throat> memuliakan tamu Allah berfirman dalam surah Hud saya menyebutkan hmm? ولقد جاءت رسلنا إبراهيم البشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بأجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط telah datang Rasul kami Ibrahim bil Busra dengan membawa kabar gembira datang utusan kami itu para malaikat kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Qalu salama, mereka mengatakan salama. Kemudian Ibrahim mengatakan salam. Keselamatan untuk kalian juga. Tidak lama kemudian maka Ibrahim menyuguhkan kepada tamu-tamu tersebut dengan bi'injilin hanid, anak sapi yang sudah dipanggang. Ini keistimewaan kalau orang Arab suguhan yang paling istimewa itu ajel, Itu anak sapi. Dagingnya masih empuk. Nah, makanya terkadang harga anak sapi itu lebih mahal daripada yang sudah gede. Berbeda dengan di tempat kita. Ajelin hanid. Falamma ra'a aydiyahum tatkala Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan mereka itu la tasulaihim. Jadi tidak segera menyentuhnya tidak berusaha untuk mengambil daging tersebut maka Nabi Ibrahim nam takut ini kenapa disuguhi makan yang enak dan tidak berusaha untuk makannya qalu la takhaf mereka mengatakan jangan kau takut inna ursilna ila qaumil lut sesungguhnya kita ini diutus kepada kaum Lut ini berkaitan dengan ikramud dhaif Wal Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yatakallaf fil yaumil awal Naam. Mada bi albir wal iltaf واليوم الثاني والثالث يقدم له ما حضره ولا يزيد ini perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani pada hari yang pertama berusaha untuk menyuguhkan dengan suguhan yang baik dan juga kelemah lembutan. Adapun hari yang kedua dan ketiga, maka ia menyuguhkan kepada tamu tersebut sesuai dengan apa yang ia makan untuk sehari-harinya. Jadi untuk hari pertama diupayakan ya mungkin kalau tiap harinya hanya makan nasi, kemudian lauk, mungkin tempe. Begitu ada tamu mungkin beli telur. <clears throat> nah, ya takallaf berusaha nah melebihkan adapun hari kedua dan ketiga maka menyuguhkan kepada tamu sesuai dengan makanan yang makan sehari-hari jadi kalau tiap hari makannya sudah begitu sayur kangkung sama tempe ya sudah tamu begitu tapi kalau ingin nah menambah demikian maka tidak mengapa kalau ingin menambah kemudian Wadiyafa salah ayyam. Dan tamu itu tiga hari. Nah, wara adalik yakunulahu sadaqah. Kalau lebih dari tiga hari, ini menjadi sadaqah baginya. Nah, jadi yang wajib itu tiga hari. untuk memberikan kemuliaan kepada tamu, menyuguhkan kepada tamu makanan. Tapi tadi ada rincian. Hari pertama itu apa? Yatakallaf. Dia berusaha untuk melebihkan dan kebaikan. Hari kedua dan ketiga tidak menambah kecuali di makanan ia makan sehari-harinya. Ini jumlahnya tiga hari. Adapun hari berikutnya itu sedekah kalau ingin memberikan kepada tamu. Kalau seandainya ingin mengambil upah maka demikian tidak mengapa. Yang lebih dari apa? Tiga hari. Jadi misalnya hari keempat, hari kelima, dan ia ingin mengambil upah, ya demikian tidak mengapa. Ada kisah Al-Imam Syafi'i Nah, ini berita menyebar bahwasanya ciri orang yang bakhil itu matanya hijau. Matanya hijau. Ini ciri orang bakhil maka dia bertamu kepada orang yang enam demikian matanya hijau kemudian ternyata disuguhkan yang luar biasa makan dikasih tempat tidur yang enak kasih makanan kasih minuman nah begitu selesai <clears throat> nah bertamu ternyata tamunya tadi apa yang nah menyuguhi makan tadi minta upah Nah, minta upah nah mati hak mada al-firas, hakut ta'am hakul masyarab. Dia berikan haknya. Jadi hak untuk tidur, inap, haknya untuk makan, hak untuk nah, minum. Minta bayaran. Imam Syafi'i gembira sekali. Imam Syafi'i gembira luar biasa dan ia mengasih kepada orang tersebut. Ternyata betul berita yang ada bahwa ciri-ciri orang yang bakhil adalah matanya hijau. Nah, namun ini tidak semuanya. Nah, ini kebanyakan. Nah, kebanyakan demikian. Namun ini bisa ditepis. Bisa ditepis dengan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian lihat nanti orang Aceh, ini banyak sekali orang yang matanya hijau. Nah, ini termasuk apa? Jadi keunggulan tersendiri. Nah, kalau juret matanya apa? Matanya hitam dan putih. Nah. Taib. Bisa ditepis tadi dengan apa? Mempelajari agama Allah swt. Nah, kita ulang kembali. Wadiyafah menjamu tamu itu yang wajib tiga hari tiga malam. Hari pertama berusaha untuk melebihkan. Hari kedua dan ketiga ia tidak menambah kecuali makanan yang makan sehari-harinya. Tidak perlu takal lu, harus beli telur kalau memang tiap hari hanya makan tempe ataupun kerupuk tadi. Nah, seandainya dia ingin menambah <clears throat> hari yang keempat, kelima dan seterusnya, maka itu menjadi sotakoh. Bahkan seandainya dia minta upah, ini pun tidak tidak mengapa. Kemudian Imam Al-Auza'i ketika ditanya tentang ma'ikramud dhaif, apa itu memuliakan tamu? Qala talaqatul wajh wa tayyibul kalam. Talaqatul wajh wa tayyibul kalam. Berwajah yang manis. Datang tamu berwajah yang manis dan juga mengucapkan ucapan yang baik. Kalau seandainya dia menyuguhi tamu kepada nah, tamu yang datang, namun dia tidak berwajah manis, makan ini sampai dilemparkan. Kira-kira gimana? Makan ini. tentu tamu ini akan orang Jawa bilang ngelus dodo. Nah, masak begitu muliakan tamu. Jadi diiringi dengan sukunan yang baik, berwajah yang manis dan juga mengucapkan kata-kata yang bagus. Tidak hanya sekedar kasih makan kemudian dengan ucapan yang kasar. Nah, atau dengan wajah yang terus orang Jawa bilang ya merengut wajah yang tidak bagus. Nah, ini berkaitan dengan ikramud daif. Kita lihat hadis Jabir bin Abdullah kalau Imam Muslim iyyakum madzulm fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah kalian kezaliman. Karena kezaliman itu kegelapan nanti pada kiamat. Wa iyyakum masyuh Jauhilah kalian itu dari sifat bakhil, kikir. Fa inna suh fa inna suha ahlaka man kana qablakum hamalu ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Jauhilah kalian daripada kikir atau bakhil. Fa inna suh ahlaka man kana qablakum. Karena kikir dan bakhil Diperhatikan, jangan rame sendiri, perhatikan. Coba mana sini yang bagus. Karena kikir dan bakhil itu menghancurkan orang sebelum kalian. Yang menjadikan mereka itu hamalu an safaku dima'ahum. Mereka berusaha untuk mengalirkan darahnya wastahallu maharimahum dan menghalalkan akhirnya menjadi keharaman bagi mereka. Kalau ada orang yang bakhil, untuk melihat bagaimana orang kaya yang bakhil mungkin akan datang pencuri. Inginnya apa? Inginnya mencuri. Mencuri harta kekayaan orang tersebut. Namun begitu pencuri ini khawatir jangan-jangan nanti dia akan lapor. Sekalian apa? Sekalian dibunuh. Maka teralir darahnya. Atau mungkin alas, yang pertama tadi hanya melihat harta bendanya. Ternyata gadisnya keluar dari situ. Anak perempuannya keluar, hanya diperkosa sekalian. Nah, ini kenyataan banyak sekali. Itu yang menjadi penyebab penyebab nah timbulnya kerusakan, kehancuran karena kikir dan bakhil. Sehingga timbul pembunuhan, timbul pemerkosaan, dan lain sebagainya. Nah, baru ada, baru aja di daerah ini di Ngerandu ini. Orang masya Allah perempuan kalaunya luar biasa. Nah, besar besar emas. Juga ini gelangnya demikian. Datang tamu, namun dua orang disuguhi makan yang baik, makanan yang bagus. Nah, berbincang-bincang dan sebagainya dilihat suaminya tidak ada langsung mengeluarkan curit celurit aman Letakkan di lehernya. Bagaimana? Mau berkutik bagaimana? Mau, melah, mau melawan? Tidak bisa melawan perempuan. Nah, kemudian apa? Diambil semuanya kalung-kalungnya. Nah, dan nah juga ini gelang-gelangnya diambil. Tinggal pergi selesai sudah. Nah, masih untung ya ndak ndak sekalian disembelih. Nah, nah sekalian disembelih. Ini masih untung. Ini hanya diambil nah, emasnya. Ini kenyataan. Jadi timbulnya kerusakan sebab karena orang-orang yang kaya ini jadi bakhil. Termasuk juga di Mahat. Ini satu luar biasa. Setiap setengah bulan datang kiriman satu kerdus. Yang makan sendiri. Temannya ngelihat. Nah, gimana kira-kira? Timbul timbulnya apa? Ingin mencuri. Akhirnya diambil. Nah. Sehingga timbul kerusakan di Mahat. Disebabkan karena tadi sebagian banyak coba coba kalau ini dikasih setiap kali ada kiriman dikasih. Maka mungkin temannya akan mengatakan nih teman yang apa setia. Jadi kalau ada mungkin ada yang mencuri pun akan dibela. Tapi karena bakhil ya sudah. Kadang apa? Kadang dibiarkan malah. Nah, kalau ada yang mencuri, nah, ini saya yang melindungi nanti. Nah, saya yang melindungi. Nah. Demikian pula kita lihat hadis Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud. Rasulullah SAW menyatakan la yastami. Nah, mughubar fi sabilillah wa dukhan jahannam fi jawfi 'abdin abada. La yastami hubar fi sabilillah, tidak akan terkumpul debu-debu di jalan Allah Wadukhan jahannam dan asap neraka jahannam fi jauf nam abdin abada di mulut seseorang nam untuk selama-lamanya. Dua-duanya berdiri. Rizki sama Abdullah Bar berdiri. Berdiri, jangan terlalu sendiri, berarti kan. Sekalian Abdullah sekalian. Tapi tidak akan terkumpul debu-debu. Jadi orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT debu-debu yang menempel di kakinya, di tubuhnya, di wajahnya itu tidak akan tersentuh api neraka nanti yang kiamah. Wadukhan jahannam. Walayastami al-bukhl wal iman fi Kolbi abdin abada dan tidak akan terkumpul juga sifat bakhil dan keimanan dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Namanya bakhil dan keimanan tidak akan berkumpul di sini. Nah, jadi kalau seandainya dia itu beriman tentu tidak akan bakhil. Tapi kalau lemah keimanannya, ya mungkin di situ ada sifat bakhil. Mafhumul kalam Nah bisa difahami tidak ini La yastami Ubar fi sabilillah Wa dukhan jahannam Fi jawf abdin abada Wa la yastami al-bukhl Wal iman Fi qalbin abdin abada Ini hadis Abi Hurairah Bukan Imam Ahmad Abu Dawud yang berkaitan dengan tidak terkumpul antara debu-debu di jalan Allah yang berperang dan juga asap neraka jahanam. Dan akan terkumpul juga kebahilan dan sifat sifat kebahilan dan keimanan dalam hati seseorang untuk selama-lamanya. Ya, saya waktunya habis ini. Ya habis. Perhatikan jangan sampai terus ramai gitu nah. Kita yang tidak bisa. Taibillahul